Sekarang hmm. Sekali lagi kita sampaikan kajian kita akan sampai insya Allah pada jam setengah sembilan dan selanjutnya akan kita teruskan dengan soal jawab khusus untuk Ikhwan bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kertas, adapun akhwat bisa juga dengan kertas atau juga bisa meng-SMS kepada panitia ke nomor 081 328 894 610. Sekali lagi untuk mempermudah teknis pertanyaan kepada Ahwat bisa mengajukan ke SMS ke nomor 081 328 894 610. Demikian waktu dan tempat kami sepenuhnya kami sampaikan kepada Ustaz Firan dan diri saya. Fadhal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita lanjutkan para ikhwan dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita telah sampai pada pembahasan masalah eh, penting yang memperhatikan masalah ranjang ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menegaskan seorang wanita hendaknya siap sedia untuk melayani suaminya kapan saja dan tempat-tempat yang khusus ya. <laughs> Oleh karenanya oleh karenanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, wa in kanat alal qatab, meskipun sang wanita sedang berada di atas pelana onta. Kita tahu bahwasanya para wanita dahulu sahabiat, mereka jarang keluar rumah. Ya. Mereka jarang keluar rumah dan mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian, mereka senantiasa di rumah. Tidaklah mereka keluar kecuali karena anak keperluan tidak sebagaimana sebagian wanita wanita zaman sekarang yang hobinya keluar rumah, seringnya ke mall, meskipun nggak punya duit yang penting ke mall. Ikhwani fillah tatkala mereka keluar ya, itu pun tidak naik onta tapi jalan kaki biasanya kalau ada keperluan. Tatkala seorang wanita sudah naik onta di atas pelananya menunjukkan dia keluarnya benar-benar serius dan ingin safar biasanya. Baru naik apa? Onta. Namun kata Nabi Alaihi Wasallam jika seorang suami menghendaki istrinya untuk melayaninya di ranjang, maka sang istri meskipun di atas pelana onta harus turun. Ya, safarnya ditunda suruh turun. Ini menunjukkan e, segera harus segera memenuhi panggilan suami. Artinya kalau istri misalnya punya pingin panggil taksi taksi tunggu sebentar. Wa in kanat ala tanur suaminya. Dari sini ikhwani fillah azan ya Allah yakum. Sangat jelas bahwasanya masalah ini masalah yang memberi perhatian khusus ya Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah memenuhi hasrat seorang suami tidak menerima penundaan. Kalau makan masih bisa ditunda, kalau apa pernikahan suaminya jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Tentunya seorang istrinya lagi berhasrat, maka dia berusaha untuk melayani istrinya. Intinya masalah keharmonisan rumah tangga sangatnya dengan masalah ranjang. Sangat suatu rahasia umum, semua orang tahu bahwasanya di antara perkara yang menggengkan rumah tangga adalah masalah ranjang. Jika masalah hubungan rumah tangga, hubungan ranjang dengan baik maka ini akan menambah kelanggengan rumah tangga. Jika sang suami senang dengan istrinya dan istri senang dengan suaminya, maka dia tidak akan terbetik untuk mencari lelaki lain. Sang istri tidak terbetik mencari lelaki lain dan sang, sang lelaki tidak tidak terbetik untuk madu lagi, ya. tidak terbetik. Kenapa? Dia sudah bahagia dengan istrinya. Dari sini juga masalah e, masalah berhias ya berusaha merapikan, berusaha untuk memakai minyak wangi. Ya. Lihatlah dalam hadis tatkala ingin melamar seorang wanita, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang istrinya untuk cek wanita tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya tersebut, kata Nabi, unzuri ila urkubaiha wa shumi awaridaha." Kata Nabi SAW, lihatlah tumit ya, ya, yang di atas tumit wanita tersebut, lihat bagaimana bentuknya dan ciumlah bau mulutnya dan ciumlah bau mulutnya. Ya. Tahun di maliha karena kecantikannya. Oleh karenanya disyariatkan nazar. Kenapa? Apa namanya? Bersihan. Percuma kalau seorang wanita kemudian cantik tapi kemudian bau mulut mulutnya bau, tidak pernah sikat gigi. Ya. Ini ini percuma atau bau-bau badannya, bau badannya bau yang tidak enak. Sampai kita dapati ada orang yang cerai baru nikah seminggu gara-gara suaminya mulutnya bau, istrinya nggak tahan. Karena bagaimana cium mulut bau ini perkara yang sangat mengganggu atau bau tubuhnya yang bau ternyata suami tidak memperhatikan ya, ya bau keringatnya ya ini juga mengganggu ya keharmonisan bagaimana seorang mau uh, mau bisa

Artinya banyak bisa dilakukan ya. Kemudian misalnya memakai apa? Seorang wanita memakai ya penghilang bau ketek. Ya ini tidak jadi masalah. Yang dilarang adalah parfum yang keluar. Yang dicium oleh lelaki lain, ada pun parfum yang bersekitar tubuh nggak jadi masalah. Apalagi kalau parfum meskipun buat suami, meskipun mandi parfum nggak jadi masalah. Yang cium siapa? Suami. Nah, karena ini perlu diperhatikan Eh, kamar harus rapi, kemudian spray harus apa? Bersih ya, dirapikan. Ini perkara yang penting. Ingat ibu-ibu. Jika suami istri memperhatikan masalah ranjang dengan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menundukkan pandangannya, untuk bisa menjaga kemaluannya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang penting yang melanggengkan keharmonisan rumah tangga. Ikhwani fil azani Allah wa yakum din. Di antara perkara yang perlu ditanamkan dalam benak bahwasanya pasangan kita adalah orang yang paling berhak kita baiki lebih daripada yang lainnya. Artinya teman-teman kita itu nomor dua, nomor tiga. Yang paling pertama suami kita itu yang paling penting untuk berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena seorang suami telah banyak berkorban untuk istri dan anaknya. Dan seorang istri juga telah berkorban untuk mengurus suaminya dan mengurus anak-anaknya. Ini harus ditanamkan dalam hati kita. Jangan terbetik dalam hati kita, yaitu sudah kan istri. Dia saya jadikan istri supaya jadi pembantu saya. Ya, jangan seperti itu ya. Seorang istri harus mengerti dia punya kewajiban. Namun seorang suami harus paham bahwasanya istrinya bukan pembantu. Bahkan sebagian ulama ini bahkan sebagian ulama seperti Al Imam Nawawi rahimahullah menyatakan istri hanya wajib taat kepada suami dalam dua hal. Pertama dalam masalah taat dalam masalah ranjang, ya kapan diinginkan oleh suami, ya maka dia taat. Yang kedua dalam masalah tetap di rumah, tidak keluar rumah. Ya. Oleh karenanya seorang istri tidak boleh banyak keluar rumah. Kalau keluar rumah harus minta izin sama suaminya. Terutama kalau keluar rumah yang membutuhkan waktu yang lama. Kalau keluar rumah cuma sebentar hanya pergi kios atau beli sesuatu nggak perlu minta izin. Tetapi kalau butuh waktu yang lama harus minta izin sama suaminya. Khawatir suaminya pas datang cari istri. Dah. Ya. Oleh karenanya dua perkara ini yang harus ditaati kata Allah. Meskipun ini masalah khilaf. Adapun mencuci pakaian kemudian yang lainnya ini menurut Imam Imam Nawawi tidak wajib bagi seorang istri. Meskipun saya katakan bahwasanya yang rajih Allah alam kembali kepada tradisi. Tatkala tradisi suatu negeri bahwasanya istri yang mengurus kerjaan rumah tangga maka hendaknya istri mengerjakan kerjaan-kerjaan tersebut. Cuma saya ingat ingin mengingatkan kepada suami, hargai istri letih, capek. Ya. Dia ngurus banyak yang harus diurus. Antum bayangkan seorang istri yang tinggal sama ayah dan ibunya. Apalagi misalnya seorang mahasiswi yang biasanya dikirimi duit, tidak pernah kerja, ya, kemudian hidupnya enak disayang dimanja oleh ayah dan ibunya, kemudian kita ambil perempuan tersebut dengan yang mungkin murah. Ya. Kita ambil terus taruh di rumah kamu jadi pembantu ya, ngurus tempat tidur saya, cuci pakaian saya, cuci piring, ngurus anak-anak, mengandung anak-anak saya, ya. Tentunya ini kerjaan yang berat. Seandainya kalau kita menghadirkan pembantu untuk mengerjakan tugas-tugas ini banyak uang yang harus bayar. Oleh karenanya dia berhak untuk kita baiki. Perhatikan sabda Nabi saw. ya. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan dirhamun anfaktahu ahlik. Satu dirham yang kau infakkan untuk istrimu, satu dirham ya, untuk keluargamu, satu dirham yang kau infakan untuk fisabilillah, satu dirham yang kau infakkan untuk fakir miskin. A'zamuha ajran indallah anfaktahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan buat keluargamu. Menunjukkan istri lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya dan ini berlaku dalam segala hal. Dalam masalah infak, dalam masalah senyum, dalam masalah berkata, bertutur kata yang manis, maka sungguh menyedihkan tatkala seorang lelaki kalau ketemu dengan temannya senyum-senyum, berbicaranya halus, ketawa ketik. Ketemu istrinya dingin, pembicaraan tidak ada senda gurau, tidak ada. Ini ini ini terjadi ya. Istrinya dia dia cuek kalau ngomong asal-asal cek Tidak perhatikan perasaan apa? Istrinya. Tidak perhatikan perasaan istrinya. Demikian juga sebaliknya istri kepada suami. Istrinya ya, alhamdulillah ya. Kalau ada seorang istri sudah terkena musibah, musibah Facebook, musibah WhatsApp, ini repot. Waktunya habis buat apa? Facebookan dan WhatsAppan. Di Facebook ketawa-ketawa sama grupnya, begitu sama suaminya tidak ketawa ke TV. Ini terjadi. Jadi ini Facebook ini musibah ya ikhwan. Ya. Meskipun saya pemain Facebook juga ya. <laughs> Tapi musibah, ngabisin waktu banyak. Benar. A'udzubillah ya, min di Facebook. Benar, Facebook ini antum bayangkan. BlackBerry juga musibah. Kalau orang BlackBerry punya grup 30, gimana nggak sibuk? Tungtang tungtang tung habis. Lihat komentar bantar, lihat komentar, bantah komentar. Marah-marah, senyum-senyum, ketawa ketiwi semuanya di komentar-komentar. Habis waktu. Sehingga waktu buat istri kurang, waktu untuk sendagurau dengan istri nggak ada. Dia lebih asik sendagurau dengan teman-temannya. Ini dapat pahala, sendagurau dengan istri dapat pahala. Lihat ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang innaka lasta tunfiqu nafatan tabtaga biha wajh Allah ila ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'ala fi famratik. Kata Nabi sallallahu tiap hadis ini seorang suami sedang bercanda dengan infak yang kau berikan dapat pahala, bahkan suapan yang dapat pahala. Kata para syurah istrinya sampai nyuap istri. Bukan kebiasaan suami nyuap istrinya, namun terkadang dalam kondisi tertentu suami bercanda kasih sayang menyuap istrinya. Ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hadirkan ikhwan sehingga kehidupan kita dalam kehidupan rumah tangga senantiasa berpahala di sisi Allah Ta'ala. Mereka, istri kita adalah orang yang paling berhak untuk kita baiki. Demikian juga suami kita adalah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada kepadanya. Sungguh menyedihkan tatkala seorang istri ya marah-marah sama suaminya, ngomel-ngomel sama suaminya begitu terima telepon, "Oh, gimana kabarnya?" langsung halus suaranya. Ini ini menyedihkan. Atau sebaliknya suaminya yang kamu kamu sama istrinya begitu terima telepon sama temannya, "Eh, gimana kabar antum? Gimana? Antum baik-baik saja? Istri antum baik-baik?" Nah, ini tidak tidak benar. Ini cara berpikir yang yang keliru. Ikhwani allah yakum. Di antara perkara yang perlu diperhatikan untuk uh, menumbuhkan keharmonisan rumah tangga adalah jangan apa kalau salah hendaknya segera mengaku salah. Ya. Seorang suami pasti terkadang kadang angkuh kalau istrinya pun kalau dia salah dia Maaf kalau berbuat salah. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, Ala ukhbirukum binas, binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang para wanita penghuni surga Kata Nabi SAW, Al-Wadud, Al-Walud, Al-A'ud. Yaitu wanita yang penyayang, wanita yang subur, Al-A'ud, yaitu wanita yang senantiasa kembali. Maksudnya apa? Al-A'udu ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at hatta tadha'a yadaha fi yadihi. Fi yadi zawjiha. Wa taqul la adhuku ghumdan hatta tardha yaitu seorang wanita yang segera kembali kepada suaminya. Jika suaminya marah, maka dia segera datang meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian dia berkata, "Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur dengan tentram sampai kau sayang lagi kepadaku, sampai kau maafkan aku, sampai kau ridho kepadaku." Ini sifat yang yang indah dari seorang istri. Dan ingat para wanita, para suami itu ya, akan mudah begitu mudah hilang kemarahannya kalau sang wanita segera minta maaf. Tapi kalau suaminya cemberut, ya sama-sama angkuh, tidak mau minta maaf, tidak mau minta maaf, maka akan perang terus. Tidak akan berhenti-berhenti. Tapi kalau sang istri begitu salah kemudian datang suamiku mohon maaf dia cium tangannya kemudian saya tidak bisa tidur kecuali engkau maafkan aku maka ini sifat yang luar biasa. Oleh karenanya percuma wahai wanita tatkala Anda bersikeras untuk tidak mau minta maaf karena keangkuhan itu hanya merusak rumah tangga. Begitu suami melihat istrinya salah dan tidak meminta maaf, langsung datang setan sepuluh atau lebih daripada itu. Cari saja istri yang lain. Masih banyak gadis-gadis yang cantik. Masih banyak lebih cantik daripada istrimu. Masih banyak janda-janda yang menanti kedatanganmu. <laughs> Dan itu sudah jelas banyak langsung. Oleh karenanya jangan jangan biarkan suami terjebak dengan godaan-godaan iblis. Segera minta maaf. Sampai-sampai Nabi saw tidak mengatakan jika sang suami marah maka istri minta maaf. Bahkan Rasulullah SAW langsung menyebutkan tata cara minta maafnya. Ini menunjukkan perhatian Nabi kepada sifat segera minta maaf. Diambil tangan suaminya bukan ya deh saya yang salah sih, saya yang salah. Iya saya minta maaf. Ini bukan minta maaf namanya. Kamu salah nggak istriku? Iya saya salah. Iya saya minta maaf. <laughs> ini bukan minta maaf namanya. Bukan begitu cara minta maaf. Cari minta maaf datang kepada suami, pegang tangannya, cium tangannya, bilang saya minta maaf suami. Ini yang ya, ini yang diharapkan oleh Nabi. Karena Nabi tidak mengatakan dalam hadis ini minta maaf, tapi Nabi menyebutkan tentang tata cara minta maaf segera. Dan wanita seperti ini jarang. Oleh karenanya Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, "Faman ittasafat bihadhil awsaf minhunna fahiya khaliqatun bikauniha min ahli jannah." Barang siapa wanita yang memiliki sifat seperti ini, subur, penyayang dan segera minta maaf, segera kembali, maka dia adalah penghuni surga, diciptakan untuk menghunikan untuk menghuni surga. Kemudian kata beliau, wa qallama naru hina min hadhihi man hadhihi sifatuha fal mar'atu salihatu kal ghurabil a'sam. Kata beliau dan sungguh kami melihat hanya sedikit wanita yang sifatnya seperti ini. Kebanyakan wanita angkuh, tidak mau minta maaf, tidak mau mengakui salah wanita yang segera minta maaf hanya sedikit yang seperti ini kata Al-Munawi. Fal mar'atu salihatu kal gurabil a'sam. Wanita yang salehah itu seperti al gurab yaitu gagak al-a'sam, gagak yang al-a'sam adalah gagak yang paruhnya berwarna putih atau merah dan kakinya berwarna putih atau merah. Jarang seperti itu. Artinya apa kebanyakan gagak warnanya hitam. Gagak yang warnanya putih, ada paruhnya berwarna putih itu jarang-jarang. Jarang-jarang. Demikianlah almar atau salihah. Wanita soleh pun jarang-jarang. Oleh karenanya para suami kalau anda sudah mendapati istri yang soleha, maka peganglah erat-erat gigi dengan geraham kalian. <laughs> bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bersyukur akan diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. ini ya. Jadi suami pun demikian. Kalau salah tidak ada, tidak perlu ke keangkuhan segera. Karena masalah perpecahan ini, perceraian kenapa? Dari masalah masalah kecil dianggap sepele. Namun karena jengkel, karena jengkel, karena jengkel, udah kamu saya cerai. Akan keluar mudah. Loh, lafalnya cuma satu detik. Dua detik kamu saya cerai. Itu mudah untuk diungkapkan. Hati-hati, jangan buat suami marah ya. Kalau salah segera minta maaf. Suami pun kalau salah segera minta maaf. Dalam rangka karena Allah ya. Bukan kita minta maaf sama istri karena apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Istri pun demikian, jangan memegang keangkuhannya, segera minta maaf kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah ayakum. Di antara <clears throat> hal yang bisa uh, melanggengkan keharmonisan rumah tangga yaitu jangan pernah membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Dan seorang suami juga jangan pernah membandingkan istrinya dengan istri yang lain. Jangan menggunakan studi banding dalam hal ini. Ya. Dan ini ini perkara yang sangat menyakitkan hati seorang suami dan perkara yang sangat menyakitkan hati seorang istri. Seorang istri ingin suaminya merasa dia ingin merasa bahwasanya suaminya sangat mencintai dia. Dia ingin merasa bahwasanya dialah satu satunya yang sangat dicintai suaminya. Tatkala suaminya mulai membandingkan dengan orang lain, maka dia akan marah, dia akan benar-benar sedih, dia merasa tidak dihargai. Jangankan kita membandingkan istri kita dengan wanita lain, kita bandingkan istri kita dengan kakaknya atau adiknya saja dia marah. Kamu kok tidak seperti kakakmu? Ya udah kamu nikah saja sama kakak saya. <laughs> Misalnya begitu. Apalagi kita bandingkan dengan istri orang lain, dia tuh istrinya si fulan, dia nggak seperti kamu, itu sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa. Jangan pernah banding-bandingkan. Demikian juga seorang istri, jangan pernah membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Suamiku kamu kok seperti itu? Lihat Abu Fulan, Abu Fulan. Masya Allah, kamu kok nggak bisa seperti mereka? Ini sangat menjengkelkan hati suami. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri bidadari di surga, ya, lam Hunna insung qablahum wala walajan. Para bidadari di surga tidak pernah disentuh oleh lelaki dan juga tidak pernah disentuh oleh jin. Sehingga ada apa? Qasiratu tarf, mereka hanya memandang kepada suaminya. Pandangan mereka terbatas kecuali hanya suaminya. Suaminya yang paling tampan. Tidak pernah bidadari membandingkan dengan lelaki lain. Semakin seorang tidak seorang wanita tidak membandingkan suaminya dengan orang lain maka semakin dicintai suaminya. Kapan dia mulai mengadakan studi banding maka akan merusak keharmonisan rumah tangga dan ini terkadang tidak dilupakan oleh istri atau tidak dilupakan oleh suami. Kapan suaminya pernah bilang istriku kamu tidak seperti fulana? ini terngiang-ngiang di benaknya. Suami saya tidak cinta sama saya. Dia ingin cari wanita seperti itu. Suami pun demikian. Jika istrinya mengatakan kamu kok tidak seperti Abu Fulan, maka dia pun akan merasa tidak dihargai. Istrinya ternyata mengharapkan lelaki yang tidak seperti dia. Dan kapan lelaki merasa tidak dihormati, tidak dihargai, maka akan semakin pudar cintanya dari istrinya. Ikhwanifillah wa akhwati fiddin. Azani Allah iyyakum. Di antara perkara yang perlu diperhatikan tatkala menghadapi kehidupan menjalani bahtera rumah tangga, hendaknya sama-sama memiliki sifat qanaah, ya. Bahwasanya kita sadar ya, tidak semua kehidupan rumah tangga hidup dalam keadaan mewah. Betapa banyak di antara orang-orang yang hidup rumah tangganya pas-pasan. Tidak semua kebutuhan dunia bisa terpenuhi. Ingat bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Kita kerjasama untuk mencapai istana di akhirat. Kita ingatkan istri bahwasanya dunia ini hanya sementara dan sarana, bukan tujuan. Jangan tersibukkan dengan kekayaan dunia, kemewahan dunia yang tidak pernah ada habisnya. Oleh karena saya akan sebutkan kepada para ibu-ibu tentang kisah Asma bintu Abi Bakar sebagai pelajaran bagi ibu-ibu bagaimana seorang wanita yang soleha yang sabar dengan suami yang miskin Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ya, Asma bintu Abi Bakar berkata, Tazawwajani Zubair wa malahu fil ardi malun wala mamlukun ghairu nadhihin wa ghairu farasihi. Zubair bin Awam menikah denganku, putrinya Abu Bakar. Abu Bakar orang terkenal di kalangan para sahabat. Dan Asma dia putri Abu Bakar. Namun Abu Bakar menikahkan putrinya dengan seorang yang miskin, Zubair bin Awam. Tatkala menikah denganku kata Asma, dia tidak punya tanah, tidak punya kekayaan, tidak punya budak, hanya punya seekor onta dengan seekor kuda. Miskin. Fakuntu a'lifu farasahu wa akfihi kata dia akfihi mu'natahu wa asusuhu wa aduku nawa linadhihihi wa a'lifuhu wa astaqil ma wa akhruzu darbahu kata Asma aku yang mengurus kudanya aku yang kasih makan kudanya aku yang me, me, meng, apa, menggembalakan kudanya dan aku yang menumbuh biji-bijian untuk diberikan kepada ontanya dan aku yang beri makan kepada ontanya, aku yang mengambil air, ya. Wa akhruzu ghorbahu dan aku yang menjahit apa namanya? embernya, ember yang terbuat dari kulit dijahit. Yang jahit siapa? Asma bintu Abi Bakar, putri Abu Bakar. Wa ajinu walam akun uhsinu ukhbiz. Kata dia, aku yang membuat adonan buat roti dan saya tidak bisa buat roti. Aku tidak pandai buat roti. Fatakhbizuli jaratun li minal ansar. Oleh karenanya tetangga-tetanggaku mereka lah yang buat roti buatku. Ini tidak bisa buat. Wa kunna niswata sidqin. Dan mereka adalah wanita-wanita yang jujur. Kemudian Asma bercerita. Wa kuntu anqulu nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wa hiya thulutha faras farsakhin. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan suatu tanah bagi Zubair. Tanah tersebut bukan milik Zubair, tetapi hasilnya boleh diambil oleh Zubair bin Awam. Jaraknya antara rumah Asma bintu Abi Bakar dengan tanah tersebut dua per tiga farsah. Satu farsah itu tiga mil. Satu farsah tiga mil. Kalau dua per tiga farsah berarti dua dua mil. Kalau satu mil satu koma delapan kilo berarti dua mil berapa? Tiga koma enam kilo, tiga setengah kilo. Asma bintu Abi Bakar kerjaan sehari-harinya mengambil apa namanya biji-bijian di tanah tersebut kemudian memikul letakkan di atas kepalanya jalan tiga kilo pulang ke rumahnya ini sahabiyah ya, putrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha ya, saudarinya Aisyah suaminya Rasulullah presidennya kaum muslimin rajanya kaum muslimin khalifahnya kaum muslimin akan tapi ternyata Asma binti Abu Bakar hidupnya susah satu saat fajitu yauman, kata dia suatu saat aku datang wa nawa ala ra'si dan saya memikul biji-bijian di atas kepalaku. Falakiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ah nafarun min ashabihi fada'ani. Maka ketika aku berjalan menuju rumah, aku bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil dalam mikul, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian sahabat. Maka Nabi pun manggil Asma. Nabi mengenal Asma karena Asma saudarinya siapa? Aisyah, ipar Nabi ini. Maka dia mengatakan ikh, ikh. Kata Nabi menyuruh ontanya untuk tunduk, untuk apa duduk. Liyah milani khalfahu. Agar Nabi meletakkan menyuruh Asma naik di atas onta tersebut. Kata Asma fastahyaitu an amshi ma'ar rijal wa dzakartu Zubair wa ghairatahu. Saya ingin naik tetapi saya malu. Saya malu berjalan dalam rombongan para lelaki. Padahal yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rombongan tersebut ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi saya malu berjalan bersama mereka. Tapi Kalau saya mau naik, saya ingat suamiku Zubair dan saya ingat suamiku Zubair itu orangnya sangat pencemburu. Lihat bagaimana Asma meskipun susah hidupnya ingat dengan ya sifat Zubair. Jangan sampai Zubair marah sama saya. Wakana kana nas dan dia adalah orang yang paling pencemburu kata Asma. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad istahyaitu. Famadha faji'tu Zubair. Maka Rasulullah SAW lihat saya tidak naik, naik, naik. Rasulullah SAW sadar bahwasanya saya malu. Maka Rasulullah SAW pun menjalun, melanjutkan perjalanannya dan Asma tetap memikul barang bawaannya pulang sampai ke rumah kemudian dia bertemu dengan Zubair. Fajitu Zubair fakultu maka aku aku pun bertemu dengan Zubair dan aku berkata kepadanya, Lakiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'si nawa. Aku tadi bertemu dengan Nabi sambil aku sedang memikul barang bawaanku. Wa ma'ahu nafarun min ashabihi dan aku bersama Nabi beberapa sahabatnya. Fa ana khali arkab ma'ahu dan dia Rasulullah SAW menurunkan ontanya agar aku naik di atas onta tersebut. Fastahyaitu wa araftu ghairataka. Saya pun malu dan saya ingat engkau pencemburu. Lihatlah bagaimana ini di antara cara yang baik. Jadi maksud saya seorang wanita sekarang Asma melakukan perbuatan yang soleh, amalan soleh. Asma tidak jadi naik bersama Nabi karena ingat apa perasaan suaminya. Begitu dia sampai di rumah dia tidak diam-diam dia cerita agar suaminya tahu saya sayang sama kamu wahai suamiku. Sampai saya rela berjalan berkilo-kilo demi kamu. Saya tidak naik onta tersebut. Saya ingat kau pencemburu. Oleh karena terkadang istri berbuat baik tidak tidak masalah, tidak mengapa dia ceritakan kepada suaminya. Jangan dia mengatakan saya tidak mau cerita, saya mau ikhlas saja. Saya minta kamu sudah ngaji belum? Gak usah tahu, ini urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. saya ingin tahu kamu ngaji nggak? <laughs> Kalau saya ngaji saya nggak bilang-bilang sama kamu nggak ngaji alasan nggak ngaji. Oleh karena terkadang seorang istri tidak mengapa menampakkan kesolehannya. Dia mungkin sholat malam, dia tampakkan. Bukan karena ria kepada suaminya. Agar suaminya yakin dia adalah wanita yang soleh dan dia ingin suami yang soleh. Lihatlah Asma binti Abu Bakar menceritakan, saya rela berjalan berkilo-kilo demi menyenangkan hatimu wahai Azubair. Kemudian Zubair berkata, La hamluki an-nawa kana ashadda alayya min rukubiki ma'ahu. Kata Zubair, engkau bawa bawa bawa, bawa barang bawaan itu berkilo-kilo lebih berat bagiku daripada kau naik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kata Zubair, kenapa kau tidak naik saja? Enggak jadi masalah ya. Tapi lihatlah bagaimana kehidupan para sahabat dan para sahabiat. Oleh karena seorang istri tatkala dalam benaknya banyak tuntutan ingin ingin ingin ini ingin itu, terutama kalau seorang istri mulai bergaul dengan wanita-wanita kaya, kemudian ber bertamu di rumah-rumah orang kaya, mulai banyak tuntutan-tuntutan kepada suaminya. Jadi hati-hati para suami, jangan sering bawa istri ke rumah orang-orang kaya. Bawa ke rumah yang miskin-miskin biar berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istri kalau sudah ke rumahnya orang kaya, udah lihat macam-macam, oh televisinya ini, oh anunya ini, macam-macam diminta nanti akhirnya. Kamar kamar tidurnya masya Allah, tempat tidurnya banyak, ya gajinya puluhan juta, suamimu gaji cuma satu setengah juta. Bagaimana mau disamakan dengan itu? Hati-hati. Ingatlah bagaimana kehidupan para sahabat. Ingatlah bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tiga bulan, ya dua bulan berturut-turut tidak dinyalakan api di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya makan korma dan minum air putih. Ingat kehidupan para sahabat dan para sahabiat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang penting ya adalah melatih diri untuk bertutur kata manis, gombal. Ini gombal tidak jadi masalah. Seorang suami kadang-kadang gombali istrinya, istrinya terkadang gombali apa? Suaminya. Ini perlu kata-kata manis. Ini dituntut dalam syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat bagaimana tatkala memanggil Aisyah. Rasulullah SAW menggunakan panggilan-panggilan yang indah. Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat, Ya Aish, Ya Aish. Rasulullah tidak mengatakan, Ya Aisyah. Tidak lengkap namanya, tapi disingkat. Dan dalam bahasa Arab, penyingkatan nama itu untuk menunjukkan panggilan sayang. Ya Aish. Dalam riwayat yang lain ya, Rasulullah SAW memanggil, Ya Humaira, wahai wanita yang sangat putih. Sampai nampak rona-rona merah di pipinya. Rasulullah SAW memilih sifat yang indah dari Aisyah dijadikan sebagai bahan panggilan. Apakah kita sep pernah seperti itu? Kita nggak pernah. Kalau pernah mungkin waktu malam pertama saja. Manggil wahai istriku yang terurai panjang rambutnya. Pernah nggak begitu? Tidak pernah. Kita paling bu, bu, mbok, mbok, itu yang mungkin kita panggil. Tapi kalau manggil, wahai cintaku, wahai manisku, itu jarang, hampir nggak pernah. Makanya kalau antum habis keluar pengajian ini telepon istri, wahai manisku, wahai cintaku. Istrinya bilang ini salah, salah sambung kayaknya. <laughs> Karena nggak pernah seperti itu suaminya, maka dia heran ini salah sambung, jangan-jangan. Kamu suamiku beneran? <laughs> ya benar. Pecintaku manisku. Aduh. Oh, langsung dia berbinar-binar hatinya. Makanya sebagian orang mengatakan ya tidak perlu banyak apa namanya uh, yang istri perlukan dia di satu satukan oleh antum. Dia merasa dia paling sangat dicintai, maka dia ikhlas dalam merawat antum. Benar ini? Dia lebih ikhlas memasak, dia lebih ikhlas mencuci pakaian karena dia tahu suaminya sangat sayang sama dia. Wah cintaku ini gombal-gombal sedikit. Kamulah satu-satunya untuk saat ini. ini ini diperlukan. Nabi SAW lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. iPhone kalau kita lihat bagaimana contoh-contoh yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada istrinya, perhatiannya kepada istrinya sangat luar biasa. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala baca Al-Quran sambil berpangkuan kepada Aisyah, Rasulullah beribadah namun tidak lupa dengan hak istrinya. Di pangkuan istrinya dia baca Al-Qur'an. Kita mungkin lagi baca Al-Qur'an istri kita datang, jangan ganggu lagi konsentrasi. Nabi SAW tidak tidak demikian. Saya sangat takjub dengan bagaimana tawadhu sampai tatkala Sofia Rasulullah SAW menikah dengan Sofiyah, bintu Huyai eh, bin Ahtub ya Sofia tatkala menikah dengan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Sofia ingin naik ke atas onta Nabi pun duduk kemudian menegakkan lututnya diinjak oleh Sofia naik ke atas onta padahal untuk naik ke onta tentu ada pijakannya tetapi Nabi dengan begitu rendah dirinya rendah hatinya duduk agar diinjak oleh Sofia untuk naik di atas onta dan ini dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pun demikian melayani istri harus dimuliakan kalau istri mau naik mobil, kita bilang, wahai sayangku silakan, kita pintunya. Sudah manisku sudah masuk, tutup. <laughs> teori aja nih teori. <laughs> Prakteknya kita naik di luar, naik kamu lihat sana, lihat sana, buka masuk sendiri ya. Itu begitu, kenyataannya seperti itu. Bukan dibukakan, bukan dipersilan bukan ditutup. Kita naik di luar, eh cepetan, cepetan, gerang-gerang. Suruh sendiri tutup, cepat cepetan cepat ya jalan. Itu kenyataannya kita seperti itu. Beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya antum lihat Sofia. Sofia itu wanita Yahudi, Bapaknya dibunuh oleh Nabi. Suami dibunuh oleh Nabi. Oleh mas para sahabat. Namun dia bisa mencintai Nabi. Namanya manusia. Kalau bapaknya dibunuh pas ini kurang ajar bunuh bapak saya. Ini kurang ajar bunuh suami saya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sofia lupa dengan itu semua. Kenapa? Karena akhlak mulianya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kita beri perhatian, istri kita kasih perhatian. Gimana kabarmu? Dek, kalau nggak berani bilang manis, bilang dek, gimana kabarmu? Dan istri begitu banget panggil, wahai cintaku, di mana, bagaimana kamu? Apalagi didengar oleh teman-temannya. Oh, Allah, suami manggil kamu cinta ya? Saya nggak pernah, saya dipanggil mbok. <laughs> Ini sangat dia bangga subhanallah ya. Enggak. Karena ikhwan ini perlu ya. Rasulullah tatkala ditanya, "Man ahabun nasi ilaik ya Rasulullah?" Siapa orang paling kau cintai? Kata Nabi Aisyah. Nabi tidak malu-malu. Bilang siapa? Aisyah. Nama nama Aisyah disebut. Dan ini akan sampai ke telinga Aisyah. Bilang oleh istri saya, saya sangat sayang sekali. Saya tidak berani poligami. Saya tidak ingin menyakiti hati apa? Istriku. Ini yang akan sampai ke telinga istrinya. Oh oh, suamiku tidak berani poligami karena sayang sama saya. Dan dia akan begitu bahagia. Saya ingatkan, kapan merasa dia paling dicintai oleh suaminya, maka dia akan semakin ikhlas dalam melayani antum. Namun kapan dia merasakan antum tidak sayang sama diri dia pun kerja seadanya, tidak tidak begitu uh, romantis. Ikhwani fillah di antara perkara yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri terkadang mengenang masa lalu yang indah. Ya mengenang masa-masa lalu yang indah duduk berduaan bersama istri dan ini perlu terkadang duduk berdua sama istri suami masih ingat enggak ayah ya, pakai sendal jahit. Sahabat kalian jalan di luar. Bayangkan lagi para sahabat suruh jalan di luar. Ini lagi di perjalanan. Bukan lagi di rumah anda. Para sahabat suruh jalan di luar. Setelah mereka jauh sudah nggak lihat Nabi, maka Nabi mengatakan, "Ta'ali usabikuki." Ta'ali usabikuki. Mari kita kita lomba lari. Maka Nabi pun apa? Lomba lari bersama Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa ana jariyatun." Ya. Lam ahmilul laham wa abdun Aku adalah seorang wanita gadis kecil yang tidak gemuk. Maka tatkala lomba lari, Nabi SAW kalah. Nabi sudah tua, umurnya sekitar 60-an. Aisyah masih belasan tahun. Atau kurang dari 10 tahun, masih awal pernikahan. Atau sudah belasan tahun. Tatkala lomba lari, Nabi SAW kalah. Perhatikan di sini. Nabi memilih waktu sela-sela untuk mencandai siapa? Aisyah. Buat apa Nabi mengajak Aisyah lomba lari? Untuk jago-jagoan kekuatan? Tidak. Tapi untuk apa? Menyenangkan hati Aisyah. Dibuat permainan berupa lomba lomba lari. Dan Rasulullah ternyata kalah. Ya, Aisyah senang, Rasulullah SAW apa? Kalah. Kemudian berjalan berjalan hari, berjalan bulan, berjalan bertahun-tahun sampai Aisyah mulai gemuk. Rasulullah SAW sampai Aisyah gemuk, bayangkan. Satu saat Aisyah berjalan lagi bersama Nabi SAW dalam safar. Sama Nabi SAW. Kodamu, Aisyah mungkin sudah lupa tentang nostalgia indah pernah lomba lari. Tiba-tiba Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalian jalan di luar, Maka para sahabat pun fataqaddamu, mereka pun jalan di luar. Kata Rasulullah SAW, ta'ali kuki, mari kita lomba lari. Sudah gemuk, akhirnya waktu lomba lari, Aisyah kalah. Begitu Aisyah kalah, Nabi ketawa. Nabi mengatakan, hadihi bitilka sabqah. Ini untuk kekalahan saya yang dulu. Subhanallah ya. Dia ingatkan kembali tentang keindahan ya nostalgia yang indah tatkala lomba lari pertama. Antum pun demikian untuk rasa cinta suami istri terkadang menceritakan masa lalu bukan mengingat yang jelek-jelek tapi ingat indah-indah. Dan ini menambahkan rasa cinta antara suami dan dan istri. Yang jadi masalah para suami sering lupa. Dia pernah kalung buat istrinya, istrinya kemudian bilang, sudah 10 tahun berikutnya istrinya bilang, "Mas, simpan kalung tersebut dipakai lagi. Mas, ingat ingatkan kalung ini. Ini loh, kalung yang cantik ini loh." Itu dari mana kalung jelek seperti itu? <laughs> Kamu dapat dari mana? padahal dia yang belikan lupa. <laughs> Ini kenapa sibuk dengan apa urusan perdagangan, urusan utang piutang, urusan macam-macam sehingga terkadang nostalgia indah dia lupakan dan wanita dalam masalah ini sangat perhatian. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menyempatkan waktu untuk mengajak Aisyah lomba lari. Ya. Oleh karenanya kita sisihkan waktu untuk istri kita dan semua yang kita lakukan tersebut berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya rasa ya, sampai di sini saja mengingat waktu yang ya, ada beberapa poin nanti bisa dibaca di internet ya. Saya sudah menulis tentang masalah ini. Silakan antum baca di internet ya. E, eh, lanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawabnya. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Firanda Andirja MA yang telah menyampaikan materi tentang jurus-jurus untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa segera kita amalkan. Untuk selanjutnya, si tanya jawab, ini ada hadiah enam buah hadiah Ustaz. Ya. Silahkan barangkali Antum bisa menyampaikan lima soal Nanti yang satu soal dari kami Yang bertanya dapat hadiah Yang bisa menjawab Oh yang menjawab pertanyaan Silahkan hmm. Sebelum menjawab Boleh tunjuk dulu Santan Kalau benar bisa dikasih hadiah Siapa yang berani menjawab pertanyaan pertama? Tunjuk jari. Ada nggak? Silakan. Soalnya saat iya. yang penting berani dulu. Uh, soalnya siapa nama istri yang paling Nabi cintai? Apa? Khadijah. Coba dapat. Istrinya banyak. Istrinya banyak. Di antaranya Khadijah yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal nomor dua tunjuk jari. Hmm. Fadol Mas ya, berdiri Mas. Antum yang berkacamata. Iya, ya. berdiri. Silakan soalnya Ustaz. Siap biat yang mengangkat barang kepalanya untuk membantu suaminya. Istrinya Zubair ya? Benar, benar. Iya. <laughs> Ya. Sesalah khair. Asma bintu Abi Bakar. Soal ketiga, siapa yang berani berdiri? Fadol Mas, pakai peci kuning. Fadol, soalnya Ustaz. Uh, ya. Siapa istri Nabi yang dari bangsa Yahudi? Siapa namanya? Hah? Benar, benar, masya Allah. Sini silakan. Soal ketiga berdiri ya enggak kasih soal selanjutnya Ustaz uh, apa yang dilakukan Nabi kepada Sofia pertama menikahinya dulu Iya, taruh dulu baru kemudian baru nikah baru kemudian dinaiki lututnya. Benar, Masya Allah. Sini. Masya Allah. Sudah menikah belum, Mas? Belum. Masya Allah. Sudah. Satu lagi, Zat. Antum sudah menikah belum? Belum. Umur antum sudah berapa? 30. Masya Allah. Masya Allah. Saya sudah empat saya. Empat anak-anaknya. <laughs> Oh ya insya Allah dimudahkan insya Allah ya. dimudahkan. Besok langsung tak. bilang sama calonnya saya sudah belajar jurus-jurus. <laughs> Kali lagi Ustaz. Oh itu ya, dan. Oh silakan Pak, Masya Allah. Ya. Usianya berapa Pak? 17. Berapa? 46. 46. Eh, Pertanyaannya siapa Pak? Dari mana Pak? Masya Allah. Masya Allah. Istrinya berapa Pak? Masya Allah. Di atas katanya ya. Semoga jadi pasangan bahagia. Masih ada satu lagi. Ayo siapa yang mau berdiri? Monggo. Nah. Ya. Atau Ustaz, nah, pertanyaannya Coba jelaskan jurus yang kita sebutkan tadi di antara berbagai macam jurus. Satu aja. Ya, jurus pamungkas. Apa? Apa? Di sini dekat-dekat. Mana? Mengapa? Menggoda istri. <laughs> Ini jurus baru, jurus baru. Luar biasa. <laughs> Silakan. Masya Allah ini belum nikah ya? Belum sudah punya jurus baru, masya Allah. Hebat. Nikah. Pertanyaan terakhir dari saya Pamungkas, siapa manten terbaru yang datang, Ivan? Berapa berapa ya. minggu tanya? Sudah berapa hari menikah? Dua bulan, masnya? Masya Allah. Hari, masya Allah. Ah, lima hari, dua hari, satu hari. Tidak ada, ada itu kalau menikah dapat rezeki langsung langsung kaya itu Insya Allah kita lanjutkan dan soal jawab saat e, eh, para hadirin sekalian ini soal jawab ada masuk 52 soal dari akhwat tapi saya jebol nih juga cukup banyak, tentunya tidak mungkin semuanya bisa terjawab. Kami Beberapa pertanyaan yang cukup penting. Saya selang-seling pertanyaan Ikhwan dan dari pertanyaan Wat Yang pertama dari datang dari Ahwat Ustaz. E, bagaimana jika seorang suami yang justru tidak mau bangun malam, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Silakan Ustaz. Jika suaminya tidak mau bangun malam, ya, maka Disebut dalam hadis istrinya membangunkan berusaha. Nadhaha ala wajhil, nadhahat ala wajhil ma. Fa in aba jika suaminya enggan, jadi yang saling membangunkan suami dan istri. Istrinya juga berusaha membangunkan suaminya. Tentunya terkadang suaminya ngamuk, marah-marah kalau dipercikan apa? Air. Kondisi apa? Suami. Jika dia tidak bisa bangun malam, maka yang bangun malam berdoa kepada Allah agar suami suatu saat bisa bangun malam. Dan ikhwan, akhwat, jangan pernah meremehkan doa. Doa itu banyak melakukan ke keajaiban. Betapa banyak orang tidak perasaan kita tidak mungkin dapat hidayah oleh eh, ya karena doa. Karena apa yang menyangka ternyata Umar bin Khattab yang begitu bisnya kepada kaum muslimin dapat hidayah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Imam Syafi'i mengatakan atahza bid du'ai wa tasdarihi. Ma tadri ma yasna'u ma, ma sana'ad du'a'u. Apakah kau mengejek doa dan kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa? sihamul laili la tukhti walakin ya lahal amadu walil amadin qida'u bahwasanya doa panah yang dilepaskan di malam hari tidak mungkin meleset akan tapi ada waktu untuk sampai dan waktu itu pasti ada akhirnya oleh karena seorang tatkala berdoa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi suaminya dan agar Allah membuka hati suami semangat melaksanakan salat salat malam siang-siangnya bisa bertemu dengan suami suamiku saya rindu sekali ingin sholat malam sama kamu saya pingin jadi makmumnya kamu. Tidak <laughs> apa-apa. Jadi bagaimana nanti malam saya bangunkan? Siang hari sudah direncanakan. Direncanakan. Kalau suaminya tidak bisa bangun, ya sudah jangan dipaksa. Besok malam saya sudah bangunin mas gak bangun. Gimana nih mas ya? Pak? Artinya ada trik-trik cara-cara dan ini kenikmatan ya, ikhwan kalau seorang suami dan istri sambil sholat malam nikmat Allah akan berkahi Allah rahmati kedua pasangan suami istri ini ya dan akan mendapatkan dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Soal Ustaz, uh, Ustaz, bagaimana kalau seorang Ikhwan dapat bidadari, apakah seorang Ahmad juga akan dapat bidadara? <coughs> apakah istri kita kelak di surga akan menjadi bidadari kita? Subhanallah. Ya ini diantara perkara yang perlu diperhatikan bahwasanya tidak ada kesempurnaan di dunia. Kesempurnaan itu sulit ya dan tidak ada di dunia. Hanya tatkala kita dengan istri kita banyak ketidaksempurnaan yang kita temukan. Mungkin istri kita kurang cantik, Mungkin istri kita kurang kurang apa namanya indah tubuhnya. Mungkin istri kita kurang memuaskan misalnya macam-macam. Ingat, itu semua di surga. Kalau kita dan istri kita masuk surga semuanya indah nanti di akhirat. Ya. Mau sepuas-puasnya di akhirat di surga. Yang penting kerja sambil masuk masuk surga. Karena kesempurnaan tidak ada di dunia ini. Para wanita <clears throat> yang masuk surga tidak akan masuk surga dengan model sekarang ini. Model yang pas-pasan sekarang ini ya. Allah Subhanahu wa taala akan merubah wajah-wajah mereka menjadi wanita-wanita yang cantik. Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa di surga wajah mereka seperti rembulan. Ini menunjukkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya akan terjadi pembangkitan ya, ya. apa namanya uh, manusia dibangkit dibangkitkan dengan dengan tulang-tulang mereka dengan daging-daging mereka tapi ada modifikasi ada modifikasi sebagaimana penghuni neraka dimodifikasi menjadi membesar mereka kuat ya diazab oleh api neraka tidak mati-mati ya. Mereka kuat dimodifikasi itu tubuhnya. Demikian juga penghuni surga, penghuni surga dimodifikasi. Tidak ada tidak ada ingusnya, tidak ada kotorannya, tidak ada tai matanya, tidak ada ket, apa namanya? E, bau keteknya nggak ada semua. Ini modifikasi. Oleh kan disebutkan bagaimana seorang penghuni surga kalau sudah memeluk is, bidadarinya 70 tahun pun tidak pernah bosan. Kalau kita meluk seorang wanita sehari saja sudah bau macam-macam. <laughs> Jadi kalau dari 70 tahun tidak pernah bosan, ini menunjukkan ada proses modifikasi. Dari sini kata para ulama, wanita yang masuk surga lebih cantik daripada bidadari. Lebih afdol daripada bidadari. Ya. Demikian juga para lelaki yang masuk surga, meskipun dirubah wajahnya menjadi lebih tampan, akan tapi masih tersisa ciri-cirinya. Akan diketahui kamu si masih ada sifat-sifatnya. Sebagaimana anak kecil, tatkala gede berubah wajahnya, sudah keluar kumisnya, sudah keluar jambangnya, namun orang masih membedakan. Kamu dulu si kecil ya. Demokrasi perubahan namun masih mengingatkan tentang siapa dia. Dari sini eh, para ulama menyatakan wanita yang masuk surga lebih afdal dari dari siapa karena beda dari Allah berfirman inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran. Kami menciptakan bidadari secara langsung tidak melalui tahapan, tidak dari kecil, tidak merangkak tiba-tiba menjadi wanita yang dewasa yang siap melayani penghuni surga. Tidak ada ujian bagi mereka. Ada dari wanita sur, wanita dunia yang masuk surga, mereka hidup dengan kesulitan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, harus bersusah payah mengurus anak dan suami, beribadah kepada Allah tatkala mereka masuk surga, mereka lebih afdal daripada para bidadari. Adapun wanita, kalau lelaki dapat bidadari, wanita dapat apa? Jawabannya, ketahuilah bahwa bahwasanya kenikmatan di surga bukan cuma itu saja ya. Tapi Banyak kenikmatan yang tidak terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah di dalam hati. Akan banyak kenikmatan-kenikmatan yang melupakan kita tentang kenikmatan-kenikmatan dunia. Namun kata para ulama sebagaimana lelaki diiming-iming dengan wanita yang cantik, demikian juga wanita akan diiming-iming dengan lelaki yang tampan di surga. Ada yang mengatakan mereka akan mendapatkan bidadari. Namun bidadari tersebut ada sebagian ulama menyatakan bidadari tersebut wallahu alam yaitu adalah lelaki-lelaki yang masuk surga dan tidak punya istri. Mereka akan dikawinkan dengan apa? Ini juga tampan-tampan ya. Karena sudah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah akan menikahi wanita-wanita yang belum punya pasangan dan dalam surga tidak ada yang bujang, tidak ada. Dalam hadis disebut tidak ada di surga orang yang bujangan, ya. Kalau dia bujangan di dunia, di akhirat dia tidak akan membujang. Pasti ada pasangannya. Wallah alam bisawab. Ya, khair. Tangan selanjutnya. Ustadz mohon dijelaskan hukum asal ta'adud dan apa syarat-syaratnya Ustaz? Dengan apa? Hukum asal ta'adud dan apa syarat-syaratnya? Apa hukum asal ta'adud dan apa syarat-syaratnya? Hukum asal ta'adud, Allah alam hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ada yang mengatakan hukum ta'adud sama seperti hukum nikah. Dibagi menjadi lima kondisi atau berapa kondisi. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi apa namanya sunnah, bisa menjadi apa namanya uh, mubah. Ya ini kembali kepada hukum bisa makruh. Tapi ini kata sebagian ulama pembagian seperti ini kita bicara bukan hukum asal. Kita berbicara tentang hukum asal, bukan hukum berkaitan dengan kondisi orang ini. Kan Orang lelaki dikatakan wajib untuk menikah tatkala dia sudah kebelet dan dia sudah punya kemampuan. Ini hukumnya apa? Wajib. Namun kita tidak berbicara tentang kita bicara tentang hukum asal menikah di luar melihat dari tidak memandang kondisi-kondisi yang ada. Ternyata hukum asal menikah hukumnya apa? Sunnah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tatkala kita berbicara tentang hukum asal ta'adud, hukumnya sunnah. Meskipun ada sebagian ulama Hanabilah yang menyatakan bahwasanya hukum asal ta'adud makruh. Kenapa makruh? Karena khawatirkan sang suami. Akan tapi kalau kita bicara Allah alam bisawab yang benar hukumnya sunnah karena itu di, dianjurkan oleh para oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak para ambia yang berpoligami. Nabi Ibrahim berpoligami sejak Nabi Ibrahim ber Nabi Nabi Sulaiman Nabi Daud berpoligami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpoligami. Oleh karena orang-orang Nasrani yang mengingkari poligami, kita bilang nabi kalian Sulaiman dan Daud juga berpoligami. Akan tetapi yang Kenapa dia tidak siap untuk poligami dan nekat, hanya modal nekat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan untuk nikah pertama harus punya kemampuan, apalagi untuk kalau kita lihat memiliki kemampuan dan kemampuan di sini para pemuda semuanya kuat jimat kalau tidak punya tidak punya hasrat nikah, kenapa Rasulullah SAW mengatakan famalam yastati, barang siapa yang tidak mampu maka berpuasa. Kalau aslan dia tidak punya hasrat tidak perlu puasa. Dia kenapa berpuasa? Supaya mengulangi meng, mengurangi hasratnya, mengurangi kobaran syahwatnya. Berarti dia punya syahwat, tinggal perkara yang dipersyaratkan adalah kemampuan ekonominya untuk apa? Menikah. Karena dia harus menafkahi istrinya. Kalau nikah pertama butuh persyaratan masalah ekonomi, bagaimana lagi dengan nikah ke kedua? Kecuali kalau istri keduanya ternyata janda kaya raya. Ya, ini lain lagi. Maka silakan saja tafadhol. <laughs> Tetapi tadi diingat bahwasanya di antara persyaratan poligami adalah adil itu syarat yang utama. Adil dalam membagi ya, nafkah misalnya atau membagi tugas antara istri pertama dengan istri yang kedua, hak-hak keduanya diperhatikan. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama di antara masalah uh, hak seorang istri adalah rumah. Seorang istri berhak untuk meminta rumah kepada suaminya. Dan dia berhak disebutkan oleh para fukaha. Seorang istri berhak untuk tinggal minta untuk tinggal tidak bersama ibu mertuanya karena dia punya hak untuk punya rumah sendiri. Ini hak seorang istri dan suami berusaha untuk memenuhi hak ini. Yang jadi aneh terkadang seorang suami poligami dengan empat orang, rumahnya satu deretan, cuma dipisah sekat-sekat begini. Sampai akhirnya ada yang gelisah yang bertanya kepada saya, "Ustaz, saya tidak tahan." Tatkala mendengar desahan-desahan suami saya sama istrinya yang lain. Sementara rumah kita cuma disekat. Harusnya sekatnya yang mantap, kasih apa namanya? Pengedap suara biar <laughs> tidak terdengar macam-macam. Ya namanya wanita punya rasa cemburu dengar suaminya desah-desah sama istri yang lain ya dia nggak kuat dia. Akhirnya minta cerai. Yang salah suaminya. Nabi SAW saja ya, istri-istrinya sangat mulia Nabi tidak membuat mereka satu rumah tapi rumahnya apa di pisah-pisah. Wanita punya kecemburuan. Jangan kita paksa kamu harus jadi wanita soleh, tidak boleh cemburu. Ya nggak bisa seperti itu. Wanita punya kecemburuan. Oleh karenanya saya katakan syariat poligami adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala karena syariat tersebut memandang kemaslahatan secara lingkup yang lebih besar ya. Memang ada satu yang disakiti mungkin dia merasa sakit hati, namun dengan poligami tersebut manfaatnya banyak, banyak wanita yang bisa diselamatkan dan ini berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat, janda-janda terselamatkan, wanita-wanita perawan tua juga terselamatkan. Oleh karena saya poligami memandang lingkup yang lebih besar. Akan tapi tidak semua orang bisa melaksanakan poligami. Kenyataannya banyak yang gagal. Oleh karena saya ingatkan kepada ikhwan yang ingin poligami harus benar-benar siap ya apa namanya mental dan siap ekonominya agar bisa sukses dalam berpoligami. Karena kalau Anda sukses, semua orang akan ikut. Tapi kalau Anda gagal, bikin momok bagi para wanita. Itu jangan poligami lihat itu hancur semua ini cerai ini cerai ini cerai ini cerai. Mana tidak ada yang poligami. Akhirnya timbullah para wanita anti poligami. Wallah alam bisawab. Iya. Setelah Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Afan Ustaz? Kadang kita sebagai keluarga ingin merealisasikan sabda Nabi tazawadul wadud al walud fa inni mukasiratum bikumul umam banyak anak akan tetapi kadang dengan banyak anak justru tidak terurusi. Ini bagaimana solusinya dan mauqif kita Ustaz? Jazakallahu khair. ya tentunya uh, eh, sadidu wa qaribu berusaha sebaik mungkin ya selain kita kita tidak memandang nas dari satu sisi saja. Kita memandang dalil dari segala sisi. Ya. Kita melihat dalil ini, kita juga melihat dalil yang lain. Dalil yang lain Allah berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan Nabi Wasallam mengatakan setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas <coughs> pertanggungjawaban yang dia pikul akan diminta ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanggung jawab yang kita pikul adalah anak-anak kita. Kita harus perhatikan anak-anak kita, bagaimana pendidikannya agar kita arahkan menjadi anak-anak yang soleh, ya. Kemudian kita perhatikan juga hadis tadi, tazawwajul wadud walud. Rasulullah SAW ingin punya ingin punya pasukan yang banyak, ingin punya umat yang banyak. Apakah akan tetapi Apakah Nabi ingin umatnya, umatnya yang amburadul tidak ter, tidak terarahkan? Nabi tentunya ingin punya umat yang soleh, umat-umat yang soleha. Oleh karenanya kita gabungkan dua hadis ini, ya kita berusaha tetap punya anak yang banyak, tapi melihat juga kemampuan kemampuan kita dalam mengurus, ya. dalam mengurus. Jangan kita hanya sekedar ingin punya anak-anak banyak sehingga tidak terurus sehingga akhirnya menjadi anak-anak jalanan itu yang kita khawatirkan. Oleh karena saya ingatkan, kita memandang syariat dari berbagai macam sisi. Dalil yang ini kita perhatikan, dalil yang kita perhatikan. Semuanya benar. Tinggal bagaimana mengkompromikan dalam praktek. Dalam praktek. Soal selanjutnya, Ustadz, beberapa hari ke depan saya akan mador seorang akhwat yang akan saya nikahi tetapi saya ingin melihat rambutnya. Tetapi seorang Ahmad menolak. Nah ini yang perlu kami tanyakan apa batas-batas aurat seorang Ahmad yang boleh dinazor. Ustaz? Nadhor disyariatkan bahkan sunnah. Falyanzur ila ma yadu ila nikahiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia melihat apa yang membuat dia termotivasi untuk menikah. Ya. Oleh karenanya nazar adalah syariat yang jangan ditinggalkan karena berkaitan dengan kebahagiaan rumah tangga dan nazar jangan diwakilkan. Benar, mata itu berbeda, selera berbeda. Selera itu tidak sama. Satunya masuk Allah cantik, luar satunya eh, biasa aja. Tapi menurut dia cantiknya luar biasa. Beda, selera berbeda. Dan tidak perlu diperdebatkan. Oleh karenanya perkataan orang selera tidak perlu diperdebatkan. Kamu suka bebek goreng jangan bilang bebek goreng lebih enak dari mie ayam. Satunya mengatakan mie ayam lebih enak. Ya sudah, ngapain ribut? Kamu makan ini makan. Tidak bisa diperdebatkan masalah kecantikan. Ya, memang benar ada kecantikan ada dua. Ada kecantikan yang ijma, ada kecantikan yang khilaf. Kecantikan yang ijma ini memang jarang ya. Kita rata-rata kita juga wajahnya pas-pasan, pingin cari wanita yang mujma alaiha, disepakati oleh para kaum para pemuda bahwa dia cantik ini jarang-jarang seperti ini. Tapi biasanya yang kita dapatkan wanita yang khilaf kecantikannya. Tidak perlu menurut pendapat orang lain yang penting menurut antum mendapat yang rojih dia cantik. Sudah selesai. Oleh karenanya nazar jangan diwakilkan, antum lihat sendiri. Dan tatkala menazar wanita, maka yang perkataan pendapat yang rojih ya, yaitu boleh dilihat sesuai dengan apa yang biasa terbuka tatkala dia bersama mahramnya. Boleh dilihat bagian-bagian yang biasa terbuka tatkala dia bersama mahramnya. Ya. Oleh karenanya yang boleh dilihat apa? Rambut, leher, tangan ke bawah ini boleh. Ini biasa terbuka kalau orang lagi di rumah, adik kita lagi di rumah apa yang terlihat? Betisnya, ya. Betisnya kemudian apa? Rambutnya, kemudian wajahnya, lehernya ini boleh untuk dilihat. Ini pendapat yang lebih kuat. Oleh karenanya uh, tatkala Ali bin Abi Thalib mengutus Ummu Kalsum untuk di kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar pun kalau tidak salah mengangkat apa namanya e, roknya Ummu Kalsum untuk melihat betisnya. Ummu Kalsum pun marah tatkala itu. Ya. Kalau kamu bukan khalifah sudah saya tampar kamu kata. Padahal dia tidak tahu dia bakalan itu sedang dinazor. Jadi Ummu Kalsum nggak ngerti. Akhirnya pulang dia marah-marah. Wahai ayahanda itu ada orang tua gini gini gini. Itu suamimu kata Kata Ali bin Abi Thalib. Ini hadis ini pendalilan ini disebutkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi dalil yang benar lebih kuat Allah alam bisawab, semua yang bisa terbuka tatkala tatkala sedang bersama mahramnya itu yang boleh dilihat. Lebih dari itu enggak boleh. Sampai ada yang bertanya bagaimana ini mau bagaimana anumu, boleh lihat ini? Enggak boleh seperti itu. Ini penghinaan diri wanita kemudian misalnya melihat, mohon maaf, misalnya melihat buah dadanya. Ini enggak boleh seperti ini. Enggak boleh, ya. Oleh karena yang boleh lihat hanyalah yang biasa terbuka, di antaranya rambut boleh dilihat. Karena rambut penting, kelihatannya wah, cantik ternyata dibuka, ternyata kita tidak sesuai dengan seleranya. Oh rambutnya saya nggak suka seperti itu. Rambutnya tajam-tajam misalnya. Repot. <laughs> Jadi mohon eh, akhwat yang akhwat yang itu dia berhak juga menolak. Saya tidak mau ya terserah dia itu hak dia. Itu hak dia. Nah, tapi kalau kita mengatakan pendapat yang rojih, boleh. Oleh karena disarankan akhwat yang akan dinador tadi, tidak ada salahnya untuk apa? Untuk membuka rambutnya. Kemudian saya ingatkan ikhwan, uh, melihat langsung lebih afdol. Jangan pakai apa? Peran perantara. Melalui misalnya foto, ya, atau melalui misalnya Skype. Ya. Karena itu semua menipu. Saya bertemu beberapa orang, Ustaz saya sudah lihat, saya tidak tertarik. Saya bilang kamu lihat langsung deh. Begitu langsung langsung mau. <laughs> Karena lain, pandangan langsung lain dengan lewat apa? Apalagi yang tukang fotonya yang jelek dia foto mungkin akhwatnya foto dirinya ternyata agak rabun-rabun, agak ini wajahnya yang tadinya panjang jadi melebar ya. Macam-macam namanya foto bisa bisa menipu. Yang tadinya putih kelihatan hitam, ya, hidungnya tadinya lancip jadi mekar ya ini. <laughs> Ini bisa tertipu dengan apa? Foto. Allah alam bisa. Ya, yeah, so, Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apa yang harus kita lakukan jika ada seorang akhwat ini mu'alaf mengajak kita menikah sedangkan kita belum mampu secara materi namun seorang akhwat tersebut siap untuk menanggung biaya pernikahan Masya Allah ini anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala <laughs> Insya Allah jalan aja yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kata Allah kalau mereka miskin Allah akan buat mereka berkecukupan. Niatnya karena apa? Karena Allah. Lanjutkan saja saya dukung ya. Saya dukung. Jadi terima saja tawaran tersebut bismillah ya. Nanti insya Allah Allah beri jalan keluar. Yang penting bertakwa, ingin menjaga diri, insya Allah rezeki itu akan datang. Yang penting berusaha. Ya, karena tawaran begini jarang-jarang ya. <laughs> Sudah ya. Iya, selanjutnya Ustaz. Ustaz saya seorang pemuda yang belum genap 20 tahun dan saat ini masih kuliah. Salahkah jika saya mempunyai keinginan yang sangat besar untuk menikah? Itu Ustaz. Umurnya berapa? Belum dua? Belum genap 20 tahun. Oh, berarti sudah umur ke-20 cuma belum selesai 20 tahun. Iya. Ya ini sudah wajar dong saya saja nikah 21 tahun. Ya. Artinya 20 tahun sudah waktu yang cukup untuk apa? Menikah. Tidak salah sama sekali. Ini benar ya. Dia ingin nikah silakan nikah ya. Silakan nikah. Iya. Selanjutnya Ustaz, jika seorang istri tidak mau melayani suami diancam untuk dilaknat. Lalu bagaimana jika sebaliknya? <laughs> Kita bilang tidak ada kias. <laughs> Ikhwani fillah azani Allah Dalil-dalil yang datang ya. Dalil-dalil yang datang berkaitan dengan kewajiban istri melayani suami. Suami juga wajib melayani istri. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para wanita punya kewajiban, mereka punya hak. Di antara hak mereka juga untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya. Ya. Kemudian kata Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para suami, bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Akan tapi hukumnya tidak sama antara kewajiban istri melayani suami dengan suami melayani apa? Istri. Sama-sama berkewajiban tapi tingkatannya berbeda. Kenapa kata para ulama? Di antaranya suami yang bayar mahar. Suami yang bayar apa? Mahar. Suami yang menafkahi kehidupan istrinya. Dan ini merupakan upah, ini maksudnya dalam bahasa tanda kutip, artinya upah atau namanya mahar untuk dia melayani suaminya. Suami yang apa? Yang bayar. Oleh karena ini kewajiban dia untuk melayani suami sangat ditekankan dalam syariat karena di antaranya suamilah yang bayar mahar, suamilah yang menafkahi dia. Dan ini tidak berlaku antara suami dengan istri. Kalau suami menolak istri untuk berhubungan, maka suami kita katakan berdosa juga. Tetapi tidak sampai di, tidak ada dalil dia dilaknat. Tidak ada dalil dia dilaknat. Intinya tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh dikiaskan. Wallahu alam bisawab, tetapi dua-dua punya kewajiban untuk melayani apa? istrinya dan istrinya punya kewajiban untuk melayani suaminya. Ya oleh Ustaz. Ini ada pertanyaan dari seorang akhwat. Sebelumnya mohon maaf. Ustaz, bagaimana hukum mencium kemaluan istri atau suami? Allah alam bisawab boleh ya. Allah alam bisawab boleh. Boleh. Boleh. saya tidak usah saya tidak memperpanjang lebar, tidak usah diperpanjang lebar. Setuju, Ustaz. Pertanyaan yang terakhir Ustaz ya. Iya, terakhir, terakhir. Semakin malam semakin jereng nih. Insyaallah. Ini apa adanya? Pertanyaannya begini saya juga bingung ini. Uh, Ustadz, apakah saya seorang ahwat menawarkan diri kepada seorang ikhwan yang saya sukai, apakah hal tersebut termasuk uh, aib bagi kami? <laughs> Sudah. Saya, saya sarankan seorang akhwat tatkala menawarkan diri ya. Ini terjadi di zaman Nabi tatkala seorang wanita datang menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi lihat ke atas ke bawah, kemudian Nabi tidak berminat. Dan Nabi akhirnya diam saja, ya. Dan para sahabat waktu itu ada juga di situ, semuanya juga diam-diam saja. Nabi tidak ada komentar, mungkin tidak enak perasaan wanita ini. Dia datang menawarkan diri dan Nabi cuma diam-diam saja. Akhirnya karena Nabi lama diam, ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kau tidak minat buat saya saja." <laughs> ada sahabat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Akhirnya Nabi mengatakan, apa yang kau punya? Ya. Ternyata apa iltamis walau khataman min hadid, tidak punya apa-apa. Punya sarung cuma satu. Kalau dihadiahkan bagi istrinya dia pakai apa? Subhanallah. Tidak punya apa nekat tentu apa? Nikah. Akhirnya pun Rasulullah SAW menikahkan. Ini dalil terkadang seorang tidak punya sesuatu namun karena dia bertakwa kepada Allah dia boleh nikah. Buktinya laki-laki ini. Dia nggak punya apa-apa. Disuruh pulang sama Nabi. Coba cari harta di rumahmu. Dicari-cari. Rasulullah nggak ada buat mahar. Terus kamu punya apa? Saya punya sarung cuma satu ya Rasulullah. Kalau belah dua nggak mungkin. <laughs> kalau dia pakai saya pakai apa? Kalau saya pakai nggak ada maharnya. Rasulullah mengatakan, tamis walau khotaman min hadith. Cari meskipun cincin besi, nggak dapat juga. Ini Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kau hafal dia pun menghafal surat dalam Al-Quran. Kalau tidak salah saya salah ingat, coba nanti dicek lagi. Surat tersebut surat Inna Atoina Kal Kautsar. Kalau tidak salah ya, saya, saya lupa tentang riwayat hadis ini. Coba nanti dicari. Intinya Rasulullah SAW mengatakan, Zawaj Zawajtukaha bimama min al Qur'an. Saya nikahkan engkau dengan pembiayaan, pembiayaan mengajari Al-Quran. Pembiayaan mengajari Al-Quran. Ongkos mengajar Al-Quran itulah yang menjadi mahar. Intinya, kalau orang bertakwa kepada Allah, yang penting niatnya untuk menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya, bukan pemuasan sekedar pemuasan hawa nafsu, maka insya Allah Allah akan bukakan rizki baginya. Dari sini seorang wanita ya, kita tidak mengatakan haram kalau dia menawarkan dirinya. Tetapi lebih baik jika dia melalui kakaknya atau melalui apa? E, mahram lelakinya sebagaimana yang dilakukan oleh e, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar menawarkan kalau kita dapat orang soleh kita tawarkan gak jadi masalah. Ya. Tapi kalau bisa jangan apa? Jangan dianya langsung kalau bisa. Ya. Kecuali kalau terpaksa. <laughs> kalau bisa saudara saudara laki-lakinya atau omnya atau pamannya agar berjalan lebih agar laki-laki tersebut lebih serius. Karena kalau tidak melalui omnya atau kakaknya laki-laki ini main-main saja. Coba mana wajahmu? Coba buka rambutmu mana? Pingin lihat lagi. enggak ah, jadi deh. <laughs> Sudah main-main sama dia. Jangan. Oleh karenanya berusaha melewat sebagaimana para sahabat melalui perantara yaitu mahramnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ini pertanyaan sangat banyak sekali, sebenarnya menarik sekali, cuman waktu sangat terbatas, maka kita sepakat punya pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Eh. Ada pertanyaan dari seorang akhwat. Ustaz, saya seorang akhwat menyukai seorang ikhwan karena agamanya. Lalu bolehkah saya memohon kepada Allah agar dijodohkan dengan ikhwan tersebut dengan menyebut namanya dalam doa-doa kami, Ustaz? Masya Allah. Siapa ikhwan sejati tersebut? <laughs> Mungkin kalau, antum Ustaz. Kalau boleh boleh saja tidak ada larangan, tetapi doa yang terbaik, ya Allah kalau dia memang baik bagiku dekatkanlah dia untukku ya. ya karena kita tidak tahu. Ya, kita hanya mengharap menikah dengan dia belum tentu pas, belum tentu apa? harmonis ya. Akan tapi kalau katakan boleh boleh boleh saja tidak ada larangan. Ya ya Allah saya cinta kepada dia Semoga dia mencintaiku. Semoga kita bisa aku bisa menikah dengan dia dalam syariat. Namun yang terbaik kita bilang ya Allah berikanlah aku suami yang soleh. Ya, dia atau yang lainnya atau yang lebih baik daripada daripada dia. Demikian saja yang bisa saya sampaikan uh, kepada para hadirin dan hadirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya dan dari hawa nafsu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan semoga Allah mengumpulkan kita dari surganya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan sekalian Waalaikumsalam Bermanfaat buat kita semua Dan sebagai jalan untuk kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum acara ditutup kami mohon kepada panitia untuk uh, membersihkan tempat kajian dan menyelesaikan perlengkapan kajian. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin dan hadir sekalian yang telah memakmurkan acara ini dan kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat muslim mendengar di muslim sekalian dimanapun Anda berada. Sebuah kajian ilmiah yang disampaikan oleh beliau Ustadz Firanda Hafizullah yang pada kesempatan kali ini membahas terkait dengan jurus-jurus itu berkat keharmonisan rumah tangga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat kemudian dalam mengamalkannya dan tentunya istiqomah di atasnya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda hingga saat ini Baik Anda yang mendengarkan di Indonesia, Amerika, Taiwan, Hong Kong, Australia Jepang, Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Qatar, Republik Korea, Thailand, Perancis, United Kingdom, Jerman, Eropa, dan Uni Emirat Arab Barakallahu fikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Anda sekalian dimanapun Anda berada Dan kita kembali bersama rekan kita yang ada di studio bersama rekan kita Ihsan, silakan Ihsan Ya baik Oksa Sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun anda berada Telah kita dengarkan bersama Kajian dari beliau Ustaz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala Dengan tema jurus, jurus jitu Perekat keharmonisan rumah tangga Dari pada maghrib tadi hingga Saat ini dan Dari jawaban yang telah Dijawab oleh beliau Hafizahullah Ta'ala dan dengan demikian berakhirlah perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih jazakumullah khairan telah bersama kami di www.radiomuslim.com. Semoga hari-hari Anda penuh berkah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya yang bertugas Ihsan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.